kepada sekalian kalian قال الشيخ زيد المدخلي رحمه الله وحفظه الله وهذا العموم wasyumulu dan ketentuan yang umum serta ketentuan yang meliput semua pihak ini dalla alaihi qaulullah azza wa jalla ditunjukkan oleh firman Allah Ta'ala Qul ya ayyuhan nasu Katakanlah hai Rasul Wahai sekalian manusia Inni Rasulullahi ilaikum Sesungguhnya aku adalah utusan Allah Yang diutus kepada sekalian kalian jami'an semuanya Alladhi lahu mulku samawati wal ardi yang milik Allah lah segala kerajaan langit dan bumi la ilaha illa huwa tidak ada sesembahan yang benar kecuali hanya Dia, Allah. Yuhyi wa yumitu, Dia yang menghidupkan dan Dia yang mematikan. Fa'aminu billahi wa rasulihi. Oleh karena itu, berimanlah kalian semua Kepada Allah dan kepada Rasulnya النبي الأمي الذي يؤمن بالله وكلماته yaitu rasulnya itu ialah nabi yang ummi ummi yang tidak bisa baca tidak bisa tulis yang beriman kepada Allah dan beriman kepada kalimat-kalimat Allah, firman-firman Allah. Wattabi'uhu dan ikutilah Nabi itu. La'allakum tahtadun. Semoga kalian akan mendapatkan petunjuk. كما دل عليه قول الله عز وجل juga sebagaimana yang ditunjukkan kepada pengertian ini oleh firman Allah yang maha agung dan maha mulia di surat Sabah ayat ke-28 Allah berfirman Wa ma arsalnaka illa kafatan linnasi basyiran wa nadhira dan tidaklah kami utus engkau hai Muhammad sallallahu alaihi wa alihi wasallam kecuali untuk kami utus kepada segenap manusia yang tugasnya ialah basyiron memberi kabar gembira wanadiron dan memberi peringatan وقال النبي صلى الله عليه وآله وسلم dan telah bersabda pula Nabi Muhammad sallallahu alaihi wa alihi wasallam fi bayani umumi risalatih berkenaan dengan keterangan bahwa kerasulan beliau, misi kerasulan beliau itu umum meliputi semua manusia dan jin. Rasulullah bersabda, "Wa bu'itha kullu nabiyyin ila qaumihi khassatan." wa itu ilan nasi amatan dan telah diutus setiap nabi kepada kaumnya secara khusus sedangkan aku diutus kepada sekalian manusia Demikian diriwayatkan oleh Imam Ahmad dalam musnadnya dan juga dalam Al-Bukhari dalam sahihnya. Wa qawluhu sallallahu alaihi wa alihi wasallam dan juga sabda Nabi sallallahu alaihi wa alihi wasallam yang menunjukkan bahwa beliau diutus untuk sekalian manusia ialah beliau bersabda wallahi la yasma'u bi ahadu ahadun min hadhil ummati Demi Allah Tidaklah mendengar tentang kedatanganku Seorang pun dari umat ini Yahudiun au Nasraniun. Apakah dia orang Yahudi atau orang Nasrani? ثم يموت ولم yu'min billadhi ji'tu bihi Kemudian dia mati dalam keadaan belum mau beriman kepada apa yang aku telah datang dengannya illa kana min ashabin nari kecuali pasti dia adalah termasuk dari penghuni neraka. Wal'iyadu billah. Jadi manusia yang dari golongan apapun, dari manapun dan siapapun, wajib beriman kepada Muhammad sallallahu alaihi wasallam ketika mendengar berita bahwa telah diutus oleh Allah seorang nabi yang bernama Muhammad bin Abdullah Sallallahu alaihi wa alihi wasallam Ini menunjukkan bahwa kenabian Muhammad sallallahu alaihi wa alihi wasallam meliputi semuanya tidak dibatasi oleh bangsa tertentu atau negeri tertentu atau masa tertentu. Kenabian Muhammad sallallahu alaihi wasallam meliputi seluruh nabi, eh, seluruh bangsa, seluruh tempat, masa dan waktu. Hmm. Hmm. Jadi kalau ada yang mengatakan bahwa ajaran Islam itu di masa kini harus direvisi Direvisi itu artinya diroba-roba, Ditambahi dan dikurangi karena sudah tidak cocok lagi dengan masa kini dan tidak cocok lagi di tempat ini maka orang yang mengatakan demikian itu telah kafir keluar dari Islam batal keislamannya walaupun sholat lima waktu waktu di masjid walaupun berpuasa di bulan Ramadan, berzakat dan berhaji. Dan juga barang siapa yang menganggap Muhammad itu adalah cuman tokoh sejarah sama dengan tokoh-tokoh yang lainnya dari tokoh-tokoh sejarah maka juga demikian ini menunjukkan dia kafir keluar dari Islam dengan sebab itu sebab kalau Muhammad itu Sallallahu alaihi wa alihi wasallam dianggap sama dengan tokoh sejarah lain seperti umpamanya dianggap sama dengan Jenderal De Gaulle atau dianggap sama dengan raja-raja Romawi raja-raja Persi, raja-raja Mesir, raja-raja India, yang semua itu tokoh-tokoh sejarah, maka berarti dia menganggap bahwa Muhammad sallallahu alaihi wasallam itu tidak mempunyai keistimewaan lain selain hanya sebagai tokoh sejarah fahada kafir karena tidak beriman bahwa Muhammad itu dapat wahyu dari Allah dan diangkat oleh Allah sebagai rasul. Naam قال الشيخ محمد بن عبد الوهاب رحمه الله وكمل الله به الدين dan Allah telah sempurnakan dengan beliau ini agama Allah Qauluhu ta'ala ialah antara lain firman Allah Ta'ala أعوذ بالله من الشيطان الرجيم من همزه ونفثه ونفخه اليوم أكملت لكم دينكم وأتممت عليكم نعمتي waraditu lakumul islam adina Allah menyatakan bahwa pada hari ini aku telah sempurnakan bagi kalian agama kalian dan aku telah lengkapkan bagi kalian nikmatku dan aku riba Islam menjadi agamamu. Maka dengan penegasan dari Allah ini tegas nama agama yang diajarkan oleh nabinya diberi nama oleh Allah sendiri isi agama yang diturunkan kepada nabinya diturunkan oleh Allah sendiri dan kitab yang diturunkan oleh Allah sendiri kepada nabinya dijaga oleh Allah sendiri pula sampai hari kiamat. Begitu kesempurnaan nikmat nikmat Islam yang telah dianugerahkan kepada kita dan sungguh tidak akan mengerti kesempurnaan Islam ini kecuali orang yang belajar tentang Islam ini. Tidak tergambar dan tidak terbayang sama sekali pada orang yang tidak belajar Islam apa sesungguhnya kesempurnaan dan kenikmatan Islam. bagi orang yang belajar Islam bagi orang yang mempelajari Islam dengan iman dia akan tahu bahwa tidak ada satu celah pun keraguan yang ditinggalkan oleh Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam kecuali celah itu pun telah ditutup dengan ditutup dengan apa dengan hujjah dengan dalil sehingga segala keraguan seujung seujung rambut pun tentang agama ini telah dijawab dan telah dibeberkan segala pengertiannya sehingga terbantahlah segala keraguan sekecil apapun. Namun orang yang tidak mengerti Islam, tidak belajar tentang Islam, dia tidak akan bisa membayangkan apa sesungguhnya kesempurnaan Islam itu. Qala Syekh Zaid Al-Madkhali Hafizahullah Wa qad awrad al-muallifu rahimahullahu dan sungguh pengarang di sini yaitu Syekh Muhammad bin Abdul Wahab rahimahullah Aurada telah membawakan beberapa ayat dari ayat-ayat Quran Ad-dallatu ala umumir risalati وشمولها yang ayat-ayat itu dalam menunjukkan kepada keumuman risalah yang dibawa oleh Muhammad sallallahu alaihi wasallam wa dan menunjukkan bahwa risalah ini meliputi semua pihak wa ala kamali hadad dini dan juga menunjukkan betapa sempurnanya agama ini kama ra'aita wa biqaulillahi azza wa jalla al yauma akmaltu lakum dinakum sebagaimana yang kau telah lihat bukti bahwa Islam itu telah sempurna dan juga sebagaimana firman Allah Ta'ala Al-Yawma akmaltu lakum dinakum tadi Walhamdulillah Segala apa yang diperlukan oleh manusia telah terjawab di dalam agama ini dengan gamblang dan jelas. Tidak ada keraguan setitik pun. Kemudian Qala Syekh Muhammad bin Abdul Wahab rahimahullah والدليل على موته صلى الله عليه وآله وسلم dan dalil yang menunjukkan bahwa Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam itu telah mati ialah qauluhu ta'ala firman Allah ta'ala yang berbunyi innaka mayyitun wa innahum mayyituna thumma innakum yawmal qiyamati 'inda rabbikum takhtasimun Surat Az-Zumar ayat ke-30 sampai 31 Sesungguhnya kamu hai Muhammad sallallahu alaihi wa alihi adalah orang hidup yang bakal mati dan sungguh mereka pun penentang engkau juga bakal mati. Kemudian kalian nanti di hari kiamat di hadapan Tuhan kalian sungguh kalian akan berdebat berperkara Iya dikatakan mengapa Syekh Muhammad bin Abdul Wahab rahimahullah di sini membawakan keterangan bahwa Muhammad itu telah mati. Ini adalah untuk membantah pemikiran Sofia yang mengatakan bahwa Muhammad itu masih hidup yang mengatakan bahwa Muhammad itu dan para aulia Allah para wali-wali Allah adalah orang-orang yang tidak akan mati fahadha kadibun waftira'un alaih yang demikian ini adalah dusta dan kepalsuan atas nama beliau. Maka dengan sebab itu dibawakanlah dalil dari Al-Quran bahwa Muhammad itu telah mati sallallahu alaihi wa alihi wasallam وأورد قال الشيخ زيد المدخلي رحمه الله وأورد الدليل على موت النبي صلى الله عليه وآله وسلم di sini Syekh Muhammad bin Abdul Wahab membawakan dalil yang menunjukkan matinya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam وأنه سنة الله في خلقه dan mati itu adalah ketentuan Allah sunnatullah yang telah diberikan kepada para makhluknya allati la tatakhallafu haitsu qala Allah azza wa jalla خطابا لنبيه عليه الصلاة والسلام bahwa sunnatullah itu la tatakhallaf tidak akan berbeda dari satu makhluk kepada makhluk yang lainnya bahwa kematian itu adalah sesuatu yang pasti. Sunnatullah menyatakan kullu nafsin dha'iqatul maut. Setiap jiwa itu akan merasakan kematian. Maka setinggi apapun kedudukan hamba itu di sisi Allah, tetap saja dia pasti akan mati. Walaupun Khalilullah Habibullah kekasih Allah tetapi kalau sudah waktunya mati datang maka pasti dia mati pula. Sunnatullah ini la tatakhallaf tidak berbeda-beda antara satu makhluk dengan makhluk lainnya. Haitsu qala Allahu azza wa jalla di mana Allah yang Maha Agung dan Maha Mulia menyatakan khitaban li nabiyhi alaihi salatu wassalam yang mengajak bicara nabinya sallallahu alaihi wa alihi wasallam innaka mayyitun wa innahum mayyitun ثم إنكم يوم القيامة عند ربكم تختصمون Kemudian Qala Syekh Muhammad bin Abdul Wahab rahimahullah Wan nasu idza matu dan manusia itu kalau sudah mati Yubatu nanti di hari kemudian akan dibangkitkan oleh Allah dari kuburnya. Wa dalilu qauluhu ta'ala Dalilnya ialah firman Allah Ta'ala Minha khalaqnakum منها نخرجكم تارة أخرى سورة طه ayat ke-55 Dari tanahlah kalian kami ciptakan Dan di tanahlah kalian akan kami kembalikan dan dari tanahlah kalian akan kami keluarkan kembali untuk kali yang berikutnya. Surat Toha ayat ke 55. Kata Syekh Zaid Al-Madkhali Hafizahullah wasaddada khutahu wa awradal adillatul qur'aniyatu di sini Allah membawakan dalil-dalil Quran Allati dulu ala annan nasa yang menunjukkan bahwa manusia itu Idza matu namin min kuburihim apabila mereka mati nanti akan dibangkitkan dari kubur mereka. Kaqaulillahi azza wa jalla minha khalaqnakum. sebagaimana yang diberitakan oleh firman Allah Azza wa Jalla dari tanahlah kami ciptakan kalian الآية وهو خطاب للأمة كلها Ini adalah omongan Allah yang ditujukan kepada umat secara keseluruhan. Wadhamiru fi minha ya'udu ilal ardi dan kata ganti hak yang di ayat ini minha kata ganti ha ialah ya'udu ilal arti kembali pengertiannya kepada bumi wa wa ma'rufun minas siyaqi dan pengertian demikian ini telah dikenal di dalam memahami siak konteks kalimat. Nah, dari bumilah kami ciptakan kalian. Lukok dari bumi Bukankah dari mani Mani bapaknya Kemudian membuahi telur Ibunya diletakkan di rahim Sehingga jadilah hamil Kemudian lahirlah anak Kalau dikatakan demikian, maka jawabannya dua perkara. Yang pertama, Allah memberitakan di sini sejarah pertama kali manusia diciptakan itu dari tanah yang di bumi. Kemudian diambil tanah itu dari bumi, dibawa ke langit dengan perintah dari Allah. Kemudian di surga Allah di sana dijadikanlah oleh Allah bentuk manusia dari salsalin kal fakhar kata Allah dari tanah liat yang telah dibakar sehingga dia mengeras Gal paskor seperti tembikar yang kalau dipukul itu berbunyi. Maka setelah mengeras itu dan terbentuk makhluk yang bernama manusia ini Tanah liat itu telah dibentuk demikian dan sudah mengeras Barulah Allah tiupkan kepadanya roh Dan kemudian menjadi hidup dan jadilah manusia Jadi sejarah pertama kali nenek moyang kita yaitu Adam alaihissalam diciptakan oleh Allah dari tanah tanah yang diambil dari bumi kemudian jawaban kedua bahwa mani yang keluar dari kemaluan lelaki yang kemudian diantarkan melalui jima ke dalam rahim perempuan dan terjadi proses pembuahan itu mani itu diproduksi di dalam alat produksi yang ada di dalam tubuh lelaki dan mani itu diproduksi dari bahan-bahan makanan yang dimakan oleh oleh lelaki itu makanan dan minuman itu dimakan makanan dan minuman yang kita makan itu hampir 100% berasal dari bumi. Air yang kita minum dari sumber air. Sumber air dari bumi. hujan yang turun menguap dari bumi kemudian menjadi hujan kemudian tetumbuhan tumbuh di bumi dari saripati makanan yang ada di dalam kandungan tanah Iya. Kemudian jadilah buah-buahan, sayur-sayuran, dan segala kandungan makanan yang ada di muka bumi ini. Hewan-hewan yang makan makannya dari tetumbuhan yang ditumbuhkan oleh bumi. Yang tetumbuhan itu dari saripati makanan yang ada dalam tanah. Kemudian itu semua dikonsumsi oleh manusia, baik air bumi maupun makanan-makanan dalam bentuk tertumbuhan ataupun hewan-hewan, daging-daging, semuanya asalnya dari tanah. Semuanya itu dimakan, kemudian dari makanan itu diambil saripatinya yang paling inti. Diproduksilah mani. Dan kalau mani itu diteliti kandungan yang ada padanya persis sama dengan kandungan yang ada pada tanah. Jadi memang minha khalaqnakum dari bumilah kami ciptakan kalian meskipun dengan proses dari satu tahap ke tahap yang lainnya dalam proses itu tetapi intinya semuanya itu dari bumi subhanallah kita melihat betapa rapinya sang maha programmer sang maha pencipta membuat proses itu sedemikian rapi dan ketat kemudian dikatakan Yani minha khalaqnakum ay bi khalqi abikum Adam min turab Yaitu Allah ciptakan bapak moyang kalian yaitu Adam dari turab Dari debu Wa fiha nu'idukum Dan di bumi pula kami kembalikan kalian Badal mauti fi kuburikum Setelah mati kami kembalikan kalian ke kubur-kubur kalian Meskipun matinya meledak di udara Ya kembalinya ke bumi juga Meskipun matinya dimakan binatang buas Ya kembali ke bumi juga. Meskipun matinya dimakan ikan-ikan di lautan, ya kembali ke bumi juga ikan-ikan itu. Binatang buas itu dan segala itu memang kembali ke bumi dan kemudian dikubur di sana. Kebanyakan yang mati dikubur dengan normal, digali tanah dan diuruk padanya. Kebanyakan. Namun ada yang tidak normal. Ada yang dimakan binatang buas tapi toh juga nantinya kembali ke bumi atau ada yang meledak di udara dan sebagainya tapi semua kembali ke bumi ya karena sunnatullah itu tidak akan ada perubahan dan tidak berubah-ubah La tabdila li sunnatillah Tidak akan ada lagi perubahan pada ketentuan sunnatillah Bahwa semuanya akan kembali ke bumi setelah mati Wa minha nukhrijukum taratan ukhra lil ba'thi wal jazai a'mali dan dari bumilah kami akan keluarkan kalian untuk kali berikutnya yaitu kebangkitan di hari kiamat dan untuk jaza menerima balasan terhadap amalan-amalan kita. Nah, begitulah perjalanan hidup ini Wanasu kata Syekh Muhammad bin Abdul Wahab rahimahullah Wanasu idha matu yub'atsuna dan manusia itu apabila telah mati akan dibangkitkan di hari kiamat. wad dalilu qauluhu ta'ala Dalilnya ialah firman Allah Ta'ala yaitu ini tadi Minha khalaqnakum wa fiha nu'idukum wa minha nukhrijukum tarotan ukhra Wa qauluhu juga firman Allah Ta'ala yang menunjukkan adanya hari kebangkitan itu Wallah, wallahu ambatakum minal ardi nabata dan Allah itu menumbuhkan kalian dari bumi dengan menjalani proses pertumbuhan dari bahan-bahan bumi makanan dan minuman cairan maupun dalam bentuk padat semuanya dikonsumsi oleh manusia terus diolah oleh perut kemudian diambillah saripatinya makanan dan minuman itu menjadi air mani air mani itu sekali muncrat dari kemaluan lelaki itu mengandung puluhan kalau tidak ratusan juta sel manusia calon hidup calon manusia dari ratusan juta sel itu dipilih oleh Allah cuman satu sel saja dengan takdir Allah dan pemilihan Allah yang maha teliti dari satu sel itu kemudian dibikin proses pemecahan sel, pembelahan sel. Dari satu sel men, kemudian terjadi proses pembelahan sel untuk menjadi sekian ratus ribu sel apa pembelahan atau cabang sel kemudian bercabang-cabang, kemudian dari satu sel tadi setelah dibelah-belah, sebagiannya disiapkan untuk jadi rambut, sebagiannya disiapkan untuk jadi kepala, sebagiannya disiapkan untuk jadi mata, untuk jadi bulu mata, untuk jadi gigi, untuk jadi terus nanti sebagai tempat tumbuhnya jenggotnya dan kumisnya kemudian untuk jadi lehernya untuk jadi pundaknya dan terus lengkap tetapi masih dalam bentuk gumpalan darah teknologi yang sehebat apapun tidak bisa meneliti mana dari kumpalan itu yang bakal jadi rambut, yang bakal jadi mata, yang bakal jadi gigi. Hanya Allah yang menentukan semua itu. Sampai kemudian jadilah janin. Dari mud, dari halakoh kepada mudroh, dari mudroh kemudian menjadi janin lengkap ha, dan barulah ditiupkan ruh padanya. Ibnu Rajab Al-Hambali rahimahullah di dalam kitab beliau Jami' Bayanul eh, eh Jami' Al-Jami' Ulum wal hikam syarah arba'in nawawiyah Ibnu Rajab menerangkan di situ ada beberapa riwayat tentang proses peniupan ruh. Ada riwayat dalam Musnad Imam Ahmad bahwa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam memberitakan Allah memerintahkan malaikat hafadatul eh, rahim pemelihara rahim ibu itu diperintahkan meniupkan ruh pada 40 hari pertama Kemudian dibawakan pula oleh Ibnu Rajab Al-Hambali rahimahullah riwayat yang masyhur yaitu ditiupkannya ruh pada hari ke-120 usia janin. Dengan dua riwayat ini Ibnu Rajab Al-Hambali rahimahullah membikin tariqatul jam'i upaya penggabungan pemahaman bahwa ruh itu ditiupkan kepada janin dua kali kali pertama yaitu ketika antara janin itu sudah jadi mani sampai jadi apa alakoh jadi gumpalan darah dalam proses 40 hari pertama hidupkan roh yang kedua roh kedua ditiupkan pada hari ke 120 dengan kedua riwayat ini menunjukkan kata Ibnu Ibnu Rajab bahwa menggugurkan bayi pada hari pertama meskipun belum hari ke-120 itu sudah haram dan sama hukumnya dengan membunuh manusia yang hidup. Ya. Ternyata kata ilmu kedokteran Kata ulama tib para ilmuwan kedokteran bahwa janin itu menurut penelitian mereka itu mengalami proses uh, pembekalan nyawa dua kali Nyawa pertama nyawa kehidupan Dan mani itu pada hari pertama itu memang sudah hidup Dari sekian juta mani yang dimuncratkan dari kemaluan lelaki ke rahim perempuan Dalam proses jima itu Mani yang mati mayoritas dipilih cuma satu Yang hidup, terus hidup dan dia bergerak dan menyusul apa ovum atau telur yang ada pada rahim itu terjadilah pertemuan dan kemudian pembelahan sel dan selanjutnya jadi hidup pada hari pertama itu itu adalah roh kehidupan Adapun yang proses kedua setelah itu ditiupkannya ruh tobiat. Kalau yang pertama ruh kehidupan, sedangkan pada hari ke-120 itu ditiupkan ruh tobiat. Tobiatnya calon manusianya apa? Maka kalau istilah ilmu tip itu diistilahkan roh tabiat, kalau dalam istilah sunnah itu diistilahkan al qada wal qadar. Di sana sudah ditiupkan roh hari ke-120 dengan dilengkapi apa? Amalannya apa? Kemudian apakah orang ini jadi baik atau buruk? Apakah orang ini nanti matinya mati baik atau mati jelek? Lengkap. Takdir Allah disertakan pada peniupan roh terhadap eh, bayi atau janin itu pada hari yang ke-120. Adapun pada hari pertama itu adalah eh, uh, roh kehidupan saja tanpa ada tabiat dan sebagainya hari ke-120 itu ada peniupan roh yang disertakan padanya segala sifat-sifat orang itu demikian proses yang diterangkan dalam Al-Quran wa Sunnah dari satu proses pertumbuhan, satu tahap proses pertumbuhan kepada tahap berikutnya, kepada tahap berikutnya, kemudian apa setelah ambatakum minal ardi nabata kami tumbuhkan kalian dari bumi dengan pertumbuhan Summa dukum fiha kemudian kami kembalikan kalian kepadanya wa yukhrijukum ikhraja dan kami akhirnya keluarkan lagi dari bumi dengan kebangkitan di hari kiamat. Iya. Ini di dalam surat Nuh ayat ke-17 wa ba'dal ba'ati muhasabun dan setelah hari kebangkitan akan dihitung amalan itu wa majziyun dan akan dibales diamalihin dengan amalan-amalan mereka wa dalilu qauluhu ta'ala dan dalilnya ialah firman Allah Ta'ala Walillahi ma fis samawati wa ma fil ardi liyajziyalladzina asa'u bima amilu wa yajziyalladzina ahsanu bil husna Surat An-Najm ayat ke-31 dan milik Allah lah segala apa yang ada di langit dan apa yang ada di bumi agar Allah membalas siapa yang berbuat kejelekan dengan segala amalan mereka dan agar Allah membalas siapa yang berbuat kebaikan dengan kebaikan eh, dengan kebaikan pula. Nah, begitu ikhwana dikatakan oleh Syekh Zaid Al-Madkhali hafizahullah Allah الله تبارك وتعالى dan Allah telah memberitakan tabaraka wa ta'ala dia yang maha mulia dan maha tinggi al ibada ba'dal ba'ti muhasabun wa majziyun ala amalihim bahwa hamba-hambanya ini setelah kebangkitan nanti akan dihitung dan akan dibalas sesuai dengan amalan-amalan mereka khairaha wa syarraha baik amalan yang terpuji maupun amalan yang jelek kama qala azza wa jalla walillahi ma fis samawati wa ma fil ardi liyajziya alladhina asa'u bima amilu wa yajziya alladhina ahsanu bil husna wa kadha wa hakadha qala Allah tabaraka wa ta'ala demikian pula kita dapati firman Allah lain yang menegaskan bahwa hari kebangkitan itu pasti akan datang dalam firmannya di surat Fusilat ayat ke-46 Man amila salihan fali nafsihi wa man asaa alaiha thumma ila rabbikum turja'un. Barang siapa yang beramal soleh maka amalan soleh itu untuk dirinya sendiri. Dan barang siapa yang berbuat kejahatan maka dia akan mendapatkan uh, balasannya. Kemudian kepada Tuhan kalian, kalian semua akan dikembalikan. Wa mithlahuma qaulullahi tabaraka wa ta'ala dan semisal dari kedua ayat ini firman Allah Ta'ala di surat Az-Zilzalah ayat ke-7 dan 8 فَمَنْ يَعْمَلْ مِثْقَالَ ذَرَّةٍ خَيْرًا يَرَى وَمَنْ يَعْمَلْ مِثْقَالَ ذَرَّةٍ شَرًّا يَرَى Barang siapa yang beramal dengan seberat satu biji debu kebaikan sungguh dia akan melihatnya dan barang siapa yang beramal dengan satu biji debu kejelekan sungguh dia akan melihatnya begitu kepastian amalan itu hanya saja Alhamdulillah kita bersyukur kepada Allah dengan sebab Allah menunjuki kita kepada tauhid maka sebagian besar dosa-dosa kita itu diampuni oleh Allah. Kata Nabi, tidaklah seorang mukmin ditimpa oleh satu malapetaka bahkan duri yang menyucuk ujung jari jemari kakinya itu kecuali pasti dosa dia dikugurkan dengan sebab itu dosa dia dikugurkan dengan sebab itu Masya Allah. Maka dengan berbagai malapetaka yang menimpa seorang mukmin, sakit pada badannya, Dibolimi orang, dicerca orang, diambil haknya oleh orang dengan cara zalim dirampas hartanya, dilecehkan kehormatannya dengan cara zalim. Semua itu tidak mungkin terjadi pada seorang mukmin kecuali adalah sebagai pengampunan dosa dan menggugurkan dosa-dosanya. Sehingga nggak sempat masuk dalam perhitungan amal. Sebab kalau tidak diampuni, kalau tidak dirahmati oleh Allah, naudzubillah. Ya apa itu? Berbuat dosa satu biji debu pun akan dia lihat akibatnya. Lo yang kita lakukan bukan satu biji debu, satu gunung dan bahkan bergunung-gunung dosa ini. Lah ya apa? Kalau seandainya tidak dirahmati oleh Allah. Abu Bakar As-Siddiq sempat nangis terseduh-seduh dengan turunnya ayat ini. Ya Rasulullah, lah kalau setiap kita berbuat dosa sebiji debu pun akan kita lihat akibatnya. Lah ya apa siapa dari kita yang bisa selamat dari api neraka? Kalau begitu takut beliau. Ya. Tetapi Rasulullah memberitakan bahwa berbagai malapetaka yang menimpa orang mukmin itu menggugurkan dosa-dosanya wudhu menggugurkan dosa-dosanya Sholat dari satu waktu ke waktu berikutnya menggugurkan dosa-dosanya Jumat dari satu Jumat ke Jumat yang lainnya menggugurkan dosa-dosanya Berangkat ke masjid untuk menunaikan sholat jamaah lima waktu setiap langkah yang dia lakukan menggugurkan dosa-dosanya, mengangkat derajatnya, dan begitu selanjutnya. Wa man kadzdzaba bil ba'thi kafara dan barang siapa yang mendustakan hari kebangkitan maka dia menjadi kafir. والدليل قوله تعالى dalilnya ialah firman Allah Ta'ala زعم الذين كفروا أن لن يبعثوا قل بلى وربي لتبعثن ثم لنتبئن بما عملتم Wadhalika ala Allah yasir Surat At-Taghabun ayat ke-7. Orang-orang kafir menyangka bahwa mereka tidak akan dibangkitkan nanti di hari kiamat. Katakanlah bahkan pasti demi Tuhanku sungguh-sungguh kalian akan dibangkitkan. Kemudian akan latunabbi'unna sungguh-sungguh kalian akan diberitahu bima amiltum dengan apa yang kalian telah lakukan Wadhalika 'ala Allah yasir dan yang demikian itu bagi Allah mudah sekali Qala Syekh Zaid Al-Madkhali Hafizahullah Wa akhbara subhanahu dan Allah yang Maha Suci memberitahukan bi anna inkaral kuffari lil bati wal jazai alal amali bahwasanya pengingkaran orang kafir terhadap adanya hari kebangkitan dan hari pembalasan terhadap amalan-amalan iftira'um minhum 'alallahi adalah kepalsuan dari mereka sendiri yang mereka palsukan atas nama Allah. Wa takdzibum bima jaa bihi Rasulullah alaihi salatu wassalam. Dan itu adalah pendustaan terhadap apa yang dibawa oleh Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam wa anna dhalika za'mun batilun dan bahwasannya pengingkaran yang demikian itu adalah sangkaan yang batil bayyanallahu butlanahu fi qawlihi Allah terangkan kebatilannya dalam firman-Nya yaitu surat At-Taghabun ayat ketujuh yang telah kita baca tadi. Wa sallallahu sallama ala nabiyina Muhammad wa alihi wa sallam tasliman katsira. Enam masih ada waktu untuk tanya satu pertanyaan. Karena sudah ada. Kata penanya, apakah orang yang menentang sunnah dan dia tahu itu sunnah bisa dihukumi kafir? Ya, dia dihukumi kafir dengan sebab itu. Menentang sunnah dalam keadaan tahu kalau itu sunnah. Nah, yang kedua, bagaimana tempat imam di zaman Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Tempat imam itu di tengah-tengah apa di tengah-tengah daripada posisi sholat jamaah di depan sof dan di tengah-tengah daripada sof itu maju ke depan dan di tengah-tengah bukan di mihrab seperti yang ada keumumannya sekarang ini. Ya. Kata penanya Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam di Isra Mi'rajkan dengan roh atau jasad. Nabi di Isra Mi'rajkan dengan roh dan jasad dua-duanya. Ya. Dan Hal ini telah ditegaskan oleh Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam sendiri. Na'amilahuna ya akhwan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.